Maka gunakanlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi faedahnya Malik Jiwa yang besar adalah jiwa yang memiliki kepedulian kepada kebutuhan manusia qada hawa'in nas memenuhi kebutuhan manusia sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau memiliki kepedulian qala ma khutbukuma apalagi faedahnya Aziz amalan yang tidak amalan yang tidak ikhlas maka tidak akan awet itu faedah sampingan atau faedah di jalan Taib. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan Qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir Di dalam ayat ini terdapat pelajaran Siapa operator mic-nya ini? Mana Mam? Kok nggak enak ini? Suaranya nggak enak Mam. Kurang besar. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran Kalau dikeraskan bunyi dengung Kalau nggak dikeraskan pelan Kalau pelan capek Dalam ayat ini terdapat penyebutan atau isyarah terhadap sifat yang ketiga dari sifat terpuji wanita Madian yaitu az kecerdasan sifat yang ketiga dari sifat wanita Madian adalah az yang diambil dari jawaban mereka di mana mereka menjawab dengan jawaban yang ringkas dan mewakili maksud dan tuntas, ringkas dan tuntas. Ini jawabannya wanita madya Dalam perkataan mereka, qala ta'ala nasqi hatta yusdirur ri'a wa abuna syaikhun kabir ini ada jawaban yang ringkas dan tuntas. Ringkas karena hanya beberapa kata saja, hanya mengandung dua alasan. Dan tuntas karena tidak lagi menyisakan kebutuhan untuk ditanya lagi. Sehingga ini menutup pintu fitnah. Apabila wanita ini menjawab dengan jawaban yang kurang, maka akan membuka pintu untuk ngobrol dan ini bahaya. Sehingga jawaban ini memutus <clears throat> kesempatan untuk soal wa jawab. Memutus kesempatan untuk ngobrol. Karena kadang laki-laki dan wanita itu awal kali pembicaraannya memang karena kebutuhan. Tapi kalau terus-menerus dilakukan secara terus-menerus, ini syaitan akan masuk sehingga menjadi obrolan yang keluar dari syariat. Antara laki-laki dan perempuan itu dibolehkan ngobrol apabila ada kebutuhan. Tapi kalau diperpanjang obrolan ini akan keluar dari syariat sehingga menjadi obrolan yang terlarang laki-laki kalau sama perempuan itu kalau ketemu kalau ngobrol panjang kalau dibiarkan terus ujung akhirnya adalah ngobrol bab zina itu sudah pasti ilaman rahimallah kamu kalau chattingan sama wanita atau ngobrol sama wanita yang bukan mahrum Awalnya karena kebutuhan. Kemudian kalau terus diperpanjang, ini lama-lama hasil ujung akhirnya adalah ngobrolnya itu bab zina, bab ranjang. Karena syaitan sudah ikut. Maka hati-hati ya ikhwan. Dari muhadathah atau mukalamah antara laki-laki dan perempuan Maka kalaupun mau berbicara kepada mereka, berbicaralah dengan adab dan juga topik pembahasannya pun harus dibatasi. Maka dari jawabannya wanita Madian ini terlihat bagaimana cerdasnya wanita tersebut. Mereka menjawab kebutuhan pertanyaannya Nabi Musa, "Kenapa kalian seperti ini?" Mereka mengatakan seperti itu karena memang mereka nggak bisa mengambil air sehingga menunggu di samping, menunggu di kejauhan. Kemudian juga mereka mengatakan nggak punya laki-laki supaya tidak ditanya kemana ayahmu atau kenapa kalian nggak punya nggak menyuruh laki-laki saja. Jadi ucapan wa abuna syekhun kabir ini adalah untuk memutus pertanyaan selanjutnya. Jadi jawaban wa abuna syekhun kabir ini fungsinya untuk memutus percakapan supaya nggak nggak tanya lagi. Karena kalau tanya lagi berarti dua kali ngobrol, dua kali berbicara. Kalau dua kali nanti akan jadi tiga kali. Kalau sudah tiga kali jadi empat kali. Kalau jadi empat kali terus sampai nggak terhingga. Biasanya laki-laki perempuan itu kalau ngobrol itu kalau mau memutus itu sudah ya, sudah ini loh, sudah. Jangan balas, jangan balas. Nanti masih dibalas lagi. Sudah ini terakhir sudah. sudah ucapkan kalimat terakhir. Ya masih nyambung terus akhirnya nggak bisa. Maka harus benar-benar dalam bab ini harus benar-benar tega, harus benar-benar mengambil langkah yang sigap supaya syaitan tidak menghasut untuk mengajak kepada fahisyah. Karena pembicaraan antara laki-laki dan wanita kalau sudah di luar kebutuhan dan ada fitnah itu hukumnya haram. Maka ini adalah sifat cerdas dari wanita Madian memberikan jawaban yang ringkas dan tuntas. Kemudian dalam dalam ayat ini juga terdapat pelajaran dari perkataan wa abu syekhun kabir. Ini adalah sifat yang keempat dari sifat terpujinya wanita Madian yaitu memiliki sifat rahmah, penyayang. Wa abuna syaikhun kabir. Ini adalah menunjukkan sifat mereka yang penyayang. Karena mereka menyadari bahwasanya ayahnya sudah tua, ayahnya sudah enggak mampu lagi untuk beramal, untuk bekerja, sehingga mereka mengalah dan menjadi pengganti dari ayahnya. Ia adalah seorang yang tidak mampu untuk menyaksikan ayahnya di dalam masyakoh, di dalam kesulitan. Ini adalah sifat penyayang dari seorang wanita yang sangat dibutuhkan. Semua sifat yang disebutkan, agama yang kuat, kemudian kesabaran, kemudian kecerdasan, itu sangat dibutuhkan Demikian juga penyayang. Ini semua kamu butuhkan sebagai kriteria calon istrimu. Memilih istri yang tidak memiliki agama ini akan rawan di dalam kehancuran. Demikian juga sifat penyabar ini juga sangat dibutuhkan untuk mendidik anak-anakmu. Kemudian juga sifat kecerdasan. Ini juga dibutuhkan untuk memperbaiki keturunan. Kalau kamu sudah bodoh, Nanti gimana anakmu? Ibunya bodoh, gimana anaknya? Tapi kalau yang kecerdasan ini sifatnya bonus. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Demikian juga sifat rahmah ini juga dibutuhkan, kasih sayang, penyayang. Seorang ibu harus memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Bahkan ibu adalah lambang dan ikon dalam kasih sayang kepada anaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat perbandingan antara kasih sayang Allah, Allah jadikan perbandingannya itu kasih sayang ibu. Allah itu lebih kasih sayang, lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Kalau ada ibu yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya di dalam keburukan, atau menyerumuskan mereka ke dalam keburukan hanya demi kepentingan pribadinya, demi kepentingannya. Ini namanya ibu yang tidak memiliki kasih sayang. Maka carilah wanita yang memiliki rahmah, kasih sayang terhadap anak, kasih sayang kepada suami, kasih sayang kepada orang tua. Kalau seorang istri itu nggak penyayang kepada mertuanya, biasanya menyebabkan cekcok suami akan nggak seneng. Secantik-cantiknya wanita kalau dia itu nggak bisa berbuat baik kepada mertua, kepada ayah dan ibu laki-laki, wanita tadi tidak akan pernah berkenan di dalam hati seorang laki-laki. Maka wanita itu harus memiliki kasih sayang kepada orang tua, baik orang tuanya sendiri ataupun orang tua suaminya. Karena salah satu cara untuk meluluhkan hati laki-laki itu juga adalah dengan mendekat kepada orang tua laki-laki tadi. Jadi kalian wahai para istri, kalau ingin mengendalikan atau ingin mengambil hati seorang laki-laki, caranya salah satunya adalah dengan dekati orang tua laki-laki tadi. Seorang istri nggak bisa ngawasi suaminya, ngawasi HP-nya, memblokiri nomor-nomor ilegal, nggak bisa. Wong di dalam jok motornya ada tiga HP yang lain. Paham maksudnya? Jadi kalau kamu jadi wanita ingin mengambil hati suamimu, jangan dengan cara menjadi polisi bagi dia. Kamu blokiri nomor-nomor ilegal, kamu blokiri nomor-nomor wanita, kamu awasi terus HP-nya, itu semua nggak akan berguna. Kamu nggak akan mampu mengendalikan suamimu dengan cara seperti itu. Wong HP-nya itu masih ada tiga yang lain di dalam jok. Nggak gitu caranya ngambil hati laki-laki itu. Kalau kamu ingin supaya kamu itu berkesan di mata suamimu, turuti dia. Jadilah wanita yang istimewa di matanya, Dekati orang tuanya, ayah ibunya, sayangi mereka. Nanti suamimu lah senang sendiri sama kamu. Gak perlu kamu awasi, gak perlu kamu pantau HP-nya. Dia sudah terkesima dengan kamu. Dia sudah mencukupkan diri dengan kamu. Tapi kalau kamu coba memantau HP-nya, ngawasi dia, memblokir nomor-nomor, itu semua gak berguna. Dia masih punya tiga, tiga HP yang lain. Disembunyikan di rumah yang lain. Sehebat apapun wanita mantau laki-laki, tetap kalah maka enggak gitu caranya. Sudahilah upayamu untuk mengawasi suamimu, untuk memblokiri jalan-jalan yang menuju kepadanya. Semua itu enggak akan berguna. Kalau kamu ingin, kamu itu istimewa di matanya, sayangilah kedua orang tuanya. Sayangilah anak-anaknya. Jadilah istri yang istimewa di matanya, niscaya dia akan tunduk pada kamu. Enggak perlu dengan cara jadi polisi. Ini ikhwan sifat rahmah terhadap orang tua. Di mana kita dapati di zaman sekarang ini wanita banyak sekali mereka nggak memiliki kasih sayang kepada orang tua mereka. Ayahnya sudah lemah, nggak punya duit, kerja pas-pasan, masih ditodong untuk belikan HP. Ditodong untuk dimintai baju-baju yang mahal. Antum lihat wanita-wanita awam. Nggak peduli orang tuanya seharian menjemur punggung di terik matahari di tengah sawah nggak peduli pulang-pulang ditagih dimintai HP dimintai Android dimintai motor yang bagus dimintai uang untuk beli pakaian yang bagus untuk beli make up yang mahal nggak lihat kondisi orang tuanya seperti apa maka ini adalah termasuk sifat buruk terkhusus bagi para wanita Adapun laki-laki mungkin dia mencari sendiri, tapi kalau wanita mengandalkan orang tua, ini harus lebih sayang lagi. Kalau laki-laki mereka rata-rata malah membantu orang tuanya. Yang paling sulit itu wanita karena wanita itu mengandalkan dari nafkah orang tua. Betapa banyak mereka yang membebani orang tua di luar kemampuan mereka. Maka ini nasihat terkhusus kepada para wanita, sayangilah kedua orang tuamu. Jangan bebani mereka dengan hal-hal yang bisa memberatkan. Kalau kamu tidak bisa meringankan beban mereka dengan cara membantu pekerjaan mereka, minimal jangan bebani mereka dengan hal-hal yang tidak mereka mampu Ini adalah contoh yang sangat indah dari Al-Quran bagaimana wanita Madian ini menyayangi orang tuanya yang sudah rentah. Mereka enggak menuntut dari orang tuanya, bahkan mereka lah yang mengganti posisi orang tua untuk merawat gembalaan gembalaannya. Karena tahu orang tuanya sudah lemah, wa abuna syaikhun kabir. Mau enggak mau ayah sudah enggak mampu lagi untuk bekerja dengan pekerjaan ini maka terpaksa kami yang mengganti mereka yang mengganti beliau. Lah, seharusnya seperti ini ikhwan kita, baik laki-laki maupun perempuan, terkhusus para wanita, jangan memberatkan ayahnya ya. Kenapa saya khususkan nasihat ini kepada para perempuan? Karena para perempuan mereka hanya mengandalkan orang tua, nafkah dari orang tua. Kalau orang tuamu nggak mampu membelikanmu sesuatu, maka sadarilah, mengertilah, pengertian. Jangan memaksa mereka untuk membelikanmu hal-hal yang itu berat bagi mereka. Kalau bisa malah ringankan beban mereka, jangan malah menambah beban. Karena wanita itu pengurusannya itu berat. Dari kecil semuanya harus ngurus. Maka jangan lagi tambahi beban orang tuamu dengan kemauan-kemauanmu yang liar itu. Ini ya ikhwan. Jadi sifat yang keberapa tadi? Yang keempat adalah ar-rahmah. Kalau yang ketiga tadi az-zaka. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran tentang syarat dibolehkan ah, tentang bolehnya wanita keluar dari rumah untuk kebutuhan dalilun ala anna ala jawazi khurujil mar'ati lil hajah karena ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ini dibolehkan apabila ada kebutuhan dalilnya adalah banyak sekali dan salah satu salah satunya adalah syari, adalah ayat ini karena syariat sebelum kita itu akan menjadi syariat kita apabila tidak ada penghapusnya. Walaupun ini syariat sebelum kita, tapi kebetulan di dalam syariat kita juga sama. Wanita itu dibolehkan untuk keluar lil hajah. Dan syarat keluarnya wanita yang pertama adanya kebutuhan, yang kedua adalah al-iltizam bisyariah, iltizam dengan prosedur harus nutup aurat, nggak boleh mau wangi-wangian, nggak boleh memakai wangian. Itu dua syarat dibolehkannya mereka keluar. Pertama adalah butuh, yang kedua harus iltizam dengan syariat. Walaupun butuh tapi keluarnya mutabarrij, keluarnya dalam kondisi buka-bukaan nggak boleh. atau keluarnya dalam kondisi tertutup tapi nggak ada kebutuhan juga dilarang atau dimakruhkan maka wanita dibolehkan keluar dari rumah apabila ada kebutuhan dan keluarnya iltizam dengan syariat Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang bolehnya wanita itu bekerja apabila dibutuhkan. Kalau memang kamu harus keluar bekerja, maka bekerjalah dengan pekerjaan yang baik. Kemudian juga jagalah ketetapan-ketetapan syariat, nggak boleh ikhtilat. Wanita boleh bekerja, tapi jangan ikhtilat, jangan melanggar syariat, harus mematuhi prosedur-prosedur yang lain sebagaimana wanita Madian ini mereka bekerja mereka bekerja tapi meski beratnya pekerjaan mereka tetap iltizam tetap menjaga norma-norma sebagai wanita menjaga kemuliaan mereka di dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bolehnya laki-laki mengajak bicara wanita apabila ada kebutuhan dengan syarat aman dari fitnah. Di sini Bi, kamu Bi, depan sini. Dengan syarat aman dari fitnah. Dan juga dengan syarat gak boleh merendahkan ucapan. Gak boleh melunakkan ucapan wanita fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa Wanita boleh berbicara dengan laki-laki dengan syarat kebutuhan dan juga aman dari fitnah dan jangan melunakkan suara melainkan dengan suara yang datar Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran untuk meminimalisir jalan-jalan fitnah, taklilu di syar, meminimalisir, memangkas media-media yang bisa menghantarkan kepada fitnah. Di mana wanita madian di sini membuat pembicaraan seringkas dan setuntas mungkin supaya memutus pintu fitnah satu dzari'ah saddu dzari'ah. Maka fitnah itu diminimalisir. Maka saya memiliki harapan yang sangat besar di kampung kita ini pintu-pintu keburukan kalau bisa kita tutup. Salah satunya adalah media Android. Ini saya sangat berharap sekali supaya kedepannya semakin dipersedikit dan semakin diperketat baik bagi anak-anak santri maupun bagi penghuni kampung seluruhnya. Kalaupun tidak bisa dikecilkan minimal nggak nambah, maka saya nggak pernah punya harapan kampung ini maju dalam masalah media sosial, maju dalam masalah internet. Saya nggak pernah punya harapan sama sekali. Bahkan kalau bisa semakin mundur. Kalau bisa ya ikhwan, kita berusaha meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta saling bahu membahu dari kawan-kawan semua untuk meminimalisir pintu keburukan yang satu ini karena Android ini keburukannya dah nggak terhitung lagi. Kalaupun kita nggak bisa meninggalkan karena adanya kebutuhan maka benar-benar digunakan seminimalisir mungkin, seminimal mungkin, sesedikit mungkin, sejarang mungkin. Ini saya katakan karena saya juga masih menggunakan dan sudah berusaha meninggalkan. Alhamdulillah, saya sudah nggak punya lagi media sosial, sudah saya tutup semua. Biar nanti gak dikatakan iya dia sekarang enak nggak pegang, iya sekarang dia mentahdir karena udah nggak punya. Saya masih punya. Tapi kita semua berusaha untuk meminimalisir bab ini. Nanti kalau saya sudah nggak punya, sampai yang katakan iyalah dia sudah selesai, Kemarin dia seneng main itu. Dia biar nggak ada seperti itu. Mari kita ajak semua kawan-kawan kita, diri kita sendiri dan juga kawan-kawan semua untuk meminimalisir pintu fitnah yang satu ini. Kalau memang nggak bisa semakin sedikit minimal nggak nambah. Minimal nggak nambah. Makanya santri-santri yang sudah menikah saya bilang kalau bisa kamu menjauhi hal itu lebih bagus kalau nggak bisa, memang butuh untuk hubungan, maka minimal dalam rumah itu hanya ada satu saja. Jadi jangan suami punya, istri punya, itu nanti membuka pintu keburukan. Maka nanti kalau seandainya ada santri-santri kita yang menikah, berikutnya kita nasihatkan untuk kalau bisa menjauhi perkara ini, kalau nggak bisa maka didatangi sesedikit mungkin. Ini ya ikhwan, saya harap pengertiannya dalam bab ini demi kelanggengan dakwah kita ini demi kebaikan bersama, demi kebaikan masa depan anak-anak kita. Taklilu taklilu mawaridis syarr, taklilu mawaridil fitan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran yang lain bahwasanya ikhtilat itu dicela di dalam seluruh syariat anal ikhtilata madhmumun wa mustakbahun fi jami'i syara'i. Ikhtilat berbaurnya laki-laki dengan perempuan itu tercela di semua syariat. Perhatikan, Biu kamu depan sini, Cup kamu juga depan sini. Karena bali annahu baridu zina, karena ikhtilat adalah penghantarnya zina, sedangkan zina itu muharram di dalam semua agama. Muharramun fi jami'il adyan. Agama di sini yang kita maksud adalah agama langit, agama yang benar, bukan bukan agama-agama yang rusak. Agama yang benar ya agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Ibrahim yang dulu-dulu. Zina dilarang dalam semua syariat. Karena itu perantara-perantaranya juga menjadi buruk di semua syariat. Sebagaimana dalam hadis Bagoya Bani Israel sejak zaman dahulu di zaman Bani Israel dikenal pelacur jelek menunjukkan bahwasanya zina juga diharamkan di zaman dahulu. Demikian juga kisahnya Maryam bagaimana Maryam menjauh ketika ada malaikat datang menunjukkan bahwasanya ikhtilat laki-laki perempuan ajnabi ini adalah mustakbah dianggap buruk dan dianggap jelek di semua syariat. Maka ikhtilat ini bukan hanya buruk di syariat kita, tapi ikhtilat ini juga buruk di semua syariat. Ya ukhtaharuna ma kana abuki imra'asawi wa ma kanat ummuki Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran dari pekerjaan mereka, dari pekerjaan wanita Madian ini, mulai dari membawa gembalaan, kemudian memberi minum, kemudian menggusuri binatang, menjaga binatang. Ini semua terdapat beberapa sifat secara isyarah, beberapa sifat wanita Madian yang terpuji. Di antaranya adalah sifat sederhana di dalam berpakaian dan juga di dalam berpenampilan, makan dan minum dalam kehidupan. Al-iktisadu fil malbasi wal ma'isyah, sederhana di dalam pakaian dan di dalam gaya hidup. Jadi bukan wanita yang glamor. Kamu cari kalau cari wanita, cari wanita yang glamor ya capek kamu belikan baju mahal. Maka wanita yang bagus itu adalah wanita yang sederhana. Iya, ya yang nggak terlalu jelek, ya sedang. Dari mana ya kawan kita bisa mengambil sifat inilah? sampai mau gembala kambing mau pakai baju Louis Vuitton gitu, atau pakai tas Hermes? Ya masuk era pantas dong, gembala kambing kok lu ngarit kok numpak Harley, ya nggak pantas dong. Ya Zim. Masa mau pergi gembala kambing, wanita gembala kambing, kok mau pakai baju yang mahal, pakai tas yang harga puluhan juta, ya ndak, ya ndak pas lah. Menunjukkan mereka sederhana dalam berpakaian. Mau pak mau gembala kambing, mau ngasih minum kambing, pakai baju yang harga jutaan itu, yo ya kasih yo ya iman. Maka ini menunjukkan sederhananya mereka dalam berpenampilan. Ya ada kalanya wanita itu memang mereka itu indah, senang dengan hal-hal yang bagus, senang dengan hal-hal yang indah, tapi ya jangan melampaui batas. Sesuaikanlah dengan bergayalah dengan isi dompetmu. Sesuai dengan kemampuan ya ikhwan. Jadi jangan kemudian memaksakan diri takalluf dengan hal-hal yang tidak di luar kemampuan, yang di luar kemampuan ini justru malah mustakbah. Wanita yang seperti ini malah tidak disukai. Wanita yang dicintai, wanita yang disukai adalah wanita yang sederhana. Kamu itu cantik bukan karena atribut, bukan karena kostum, pakaianmu bukan. Kamu itu cantik karena sifat-sifatmu, karena perangaimu. Maka ini sifat yang kelima dari sifat wanita Madian adalah iktisod, sederhana bukan wanita yang mencintai glamor. Nanti akan kita ambil pelajaran di ayat-ayat berikutnya bahwasanya justru dengan sifat-sifat seperti ini mereka berhasil memiliki suami seorang nabi. Berbeda dengan Zulaikha sudah berpenampilan seistimewa mungkin nggak berhasil. Ya, Imratul Aziz sudah berusaha menggunakan kostum sebaik mungkin dan juga make up semaksimal mungkin nggak berhasil menarik Nabi Yusuf. Tapi wanita Madian yang sederhana ini saja berhasil dinikahkan dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka itu nanti akan kita ambil pelajaran yang sangat besar ikhwan dari kisah ini. Tujuan yang baik itu hanya didapat dengan cara yang baik. Tapi itu nanti di ayat berikutnya. Sifat yang keenam dari sifat wanita madian ini adalah al-hirs wa adamil kasal dan tidak malas, semangat dan tidak malas, tidak wanita yang manja, bukan wanita yang mager. Tahu mager? Apa mager? Apa fit mager itu? Apa Pak Sun? Malas gerak. Ini bukan sifat wanita Madian. Di mana banyak dari wanita zaman sekarang, apalagi gadis-gadis yang masih umur belasan, mereka itu manja, mager, malas gerak. Nah, modelmu dikon cuci piring, dikon nyapu, malas njaluk bojo sing ganteng. Wahai didengar wahai para akhwat, jangan jadi wanita yang manja, jangan jadi wanita yang malas, jangan menjadi kaslana. Ada cuci piring, ada tugas cuci piring ya dilaksanakan, ada tugas nyapu ya disapu. Itulah wanita yang baik. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada anak-anakmu. Gimana kamu mendidik anak-anakmu untuk semangat? Sedangkan kamu sendiri humul, sedangkan kamu sendiri berjibaku dengan bantal dan guling sepanjang hari. Maka jadilah wanita yang semangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wala ta'jazan. Jangan malas, jangan ajaz. Karena nggak mungkin ini wanita yang seperti ini malas ini nggak mungkin, nggak bisa, nggak akan terjadi. Wanita menggembala kambing di teris di panas terik matahari kemudian dia pemalas, nah, ini nggak, bukan, bukan ini orangnya. Ya ada saatnya wanita itu harus menjaga diri, merawat diri supaya tetap cantik di mata suaminya. Ya ada saatnya lah ikhwan, ada saatnya pakai baju bagus, ada saatnya pakai baju-baju kerja, baju-baju yang dipakai untuk aktivitas. Ya la ifrat wala tafrid, jangan terlalu berlebihan, juga jangan terlalu menyepelekan, jangan terlalu manja, juga jangan terlalu lusuh. Suami juga butuh dimanjakan. Ya ada saatnya, ada saatnya masing-masing wanita itu memakai pakaian yang bagus di depan suaminya. Ada saatnya dia memakai pakaian-pakaian sederhana ketika di luar, ketika sedang melaksanakan aktivitas di dalam rumah. Semua itulah ifrat wala tafrid. Yang terlalu ifrat juga salah, yang terlalu tafrid juga salah. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran barang siapa yang memiliki binatang ternak hendaknya dia menjaganya dan menggusurinya dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Barang siapa yang memiliki peliharaan berupa binatang baik itu ayam, kambing, kucing, semua itu ya ikhwan dia berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi dan bertanggung jawab untuk menggusuri apabila binatang tadi hendak membahayakan dan memberikan gangguan kepada orang lain. Ini diambil dari perkataan tazudan. Digusuri kambingnya supaya nggak mengambil air minum punya orang lain. Mereka itu menggusuri kambing itu dua fungsi. Fungsinya juga biar kambing tadi enggak nggak datang ke tempatnya orang-orang sehingga mereka nanti butuh mengusirinya sehingga berjibaku dengan orang-orang dan juga biar nggak merugikan mereka. Maka kalau kamu rawat binatang, merawat dan memelihara binatang, maka jaga supaya nggak mengganggu. Kalau mengganggu nanti kerugiannya kamu yang kena denda. Sebagaimana kisahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Wa Dawud wa Sulaimana idna fashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman zaman dahulu ada orang yang memiliki hewan ternak berupa kambing yang sangat banyak kambing itu merusak tanaman orang lain maka dua orang ini yang merusak dan yang dirusak mendatangi Nabi Dawud alaihi salatu wassalam satunya mengadu wahai Nabi Dawud ini kambingnya merusak tanaman saya Kata Nabi Dawud, ya wis kalau gitu kambingnya buat kamu. Karena kamu lalai nggak menjaga kambingmu. Akhirnya mereka keluar dan bertemu dengan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Gimana? Apa putusan ayah?" Kata Nabi Dawud disuruh ngambil kambingnya. Kata Nabi Sulaiman, "Wah, jangan gitu. Ini nggak adil." Akhirnya Nabi Sulaiman masuk kepada Nabi Dawud dan mengatakan, "Wahai ayah, wahai Nabi Nabiullah Dawud, hukumnya nggak seperti itu. Yang benar adalah hewan kambing ini taruh di rumah orang yang dirugikan biar diambil manfaatnya berupa susu dan juga yang lain dimanfaatkan dulu di waktu yang bersamaan orang yang punya kambing harus membenahi tanah tanamannya kalau memang itu tanaman jagung yang dirusak ya ditanam dulu sampai tumbuh seperti sedia kala kalau sudah selesai kambing dikembalikan ke yang punya tanaman kembali seperti semula nggak ada yang dirugikan itu putusannya Nabi Nabi Sulaiman. Sehingga Allah katakan Allah puji fafahamna Sulaiman. Yang benar itu keputusannya Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Dawud bilang, "Ya wis, ikut anakku saja." Ya wis, yang benar Sulaiman. Yaitu supaya nggak ada kerugian kalau kambing dikasihkan kepada yang punya. Pada zaman sekarang misalnya lantainya di kena tai ayam kemudian ayamnya disembelih, ya kasihan yang punya ayam. Caranya gimana berarti? Berarti yang punya harus membersihkan, harus member, harus membersihkan dan harus mengurungi ayamnya. Itu yang benar. Supaya nggak ada pihak yang dirugikan. Kalau kambingnya dimiliki oleh yang dirusak, ini nggak sebanding, nggak seba, nggak sebanding. Keputusannya Nabi Dawud tadi salah, karena nggak sebanding. Maka yang benar putusannya Nabi Sulaiman. Selama dalam masa perbaikan binatang tadi diambil manfaatnya oleh pihak yang dirugikan, kemudian tanamannya diperbaiki, kemudian balik kosong-kosong lagi. Kambing tetap ikut menjadi yang punya, milik yang punya, tanaman juga kembali seperti sedia kala sehingga nggak ada yang dirugikan. Itulah keputusan yang benar. Maka seorang yang memiliki binatang, baik itu tanah, baik itu ayam, ayam petelur atau ayam potong biasanya punya kandang, ini jangan sampai ganggu baunya, bau tainya, jangan sampai mengganggu. Karena nggak boleh ya, Ikhwan. Maka seorang yang memiliki rawatan ataupun anak, anak juga seperti itu. Jangan sampai anak kita merusak tanaman orang lain. Jangan sampai anak kita merugikan benda barang milik orang lain. Jangan sampai. Ini loh, yo, masa kamu nggak malu? Wanita Madian aja tahu kok. Kamu laki-laki nggak -laki tahu gimana. Anakmu kamu biarkan ngerusak punya orang binatangmu kamu biarkan merusak punya orang. Wanita Madian aja lo tahu, padahal wanita, kamu laki-laki kok nggak tahu gimana. Maka ini pelajaran yang sangat berharga ya ikhwan dari sifat wanita Madian. Ini juga menjadi sifat berikutnya adalah sifat tanggung jawab. Sifat berikutnya adalah sifat tanggung jawab. Sifat yang keberapa tadi? Yang ketujuh, Sifat wanita madian dari perkataan tazudan supaya binatang mereka nggak merusak, nggak merugikan orang lain, mereka memiliki sifat tanggung jawab. Lah tanggung jawab kepada binatang, apalagi tanjuk, apalagi nanti kalau punya anak sama binatangnya saja tanggung jawab, apalagi nanti sama keluarga lebih tanggung jawab lagi. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran anak kifayat al-banati ala abiha. Kecukupan wanita itu menjadi tanggung jawab ayahnya. Fi hududi ma yastati dalam batasan kemampuan sang ayah. Kecukupan anak wanita berupa maisha, kebutuhan hidup, kebutuhan nafkah, ini semua adalah tanggung jawab ayahnya sampai ia menikah. Kalau ia menikah maka menjadi tanggung jawab suaminya. Ini diambil dari kata-kata wa Abu syekhun kabir. Maknanya kalau seandainya ayah tidak tua, ayah masih mampu, kami masih dicukupi oleh ayah kok. Lah berhubung ayah kami sudah nggak mampu, maka ayah kami sudah lepas. Ini ya ikhwan. Jadi ayat ini sebagai dalil, sebagai pelajaran bahwasanya kecukupan anak wanita itu berada di tanggung jawab ayahnya, menjadi tanggung jawab ayahnya. Maka ayat ini juga terdapat pelajaran di dalamnya. Pelajaran berikutnya adalah fadluri ayat bana. Keutamaan untuk merawat anak-anak wanita. Dan bahwasanya merawat anak wanita itu lebih berat daripada merawat anak-anak laki-laki. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memuji-muji dan memberikan bisharoh kabar gembira bagi anak bagi orang yang anaknya itu wanita semua. Itu berarti tanggung jawabnya. Berarti dia harus bekerja ekstra kemana-mana ngantar, kemana-mana harus temani, nggak punya mahram harus temani, semuanya harus ngurusi. Itulah anak wanita. Kalau anak laki-laki dilepas sampai dia, dilepas sendiri, berangkat sendiri sampai. Anak wanita harus kemana-mana harus ditemani, pergi diantar, pulang harus dijemput, semua harus dicukupi, semua dikasih, semua diberi. Ini anak wanita. Maka berat. Merawat anak wanita itu lebih melelahkan pun gitu kalau mereka nakal pun malunya itu lebih besar daripada malunya anak laki-laki maka ini kamu wahai anak wanita sadar tanggung ayah tanggung jawab ayahmu itu berat tanggung jawab kedua orang tuamu itu berat ngurusi kamu sudah kamu itu membebani mereka dari sisi maisha dari sisi semua menjadi beban orang tuamu kalau kamu nakal, kalau kamu jelek, kalau kamu punya aib, itu nanti yang malu itu mereka. Laki-laki masih mending, nggak seberapa malu orang tuanya. Kalau wanita ini loh, maka ini semua sebagai pelajaran supaya anak-anak wanita kita sadar, supaya mereka menjaga diri, jangan sampai menambahi beban bagi kedua orang tuanya. Karena kamu menjadi anak wanita saja itu sudah cukup melelahkan. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini tadi pelajarannya fadlu tarbiyatil banat wal ihsan ilaihin. Dan bahwasanya hal itu akan menjadi penjaga dari api neraka dan sebab masuk surga. Seorang ayah yang bersabar merawat anak-anak wanitanya dalam kebaikan itu akan menjadi penghalang dari api neraka sebagaimana datang dalam hadis dan juga akan menjadi sebab masuknya surga. Karena itulah orang-orang jahiliyah zaman dahulu kalau punya anak wanita dibunuh, dikubur hidup-hidup. Wa idzal datu su'ilat bi ayidam bing kutilat. Maka kamu bersyukur kamu lahir di agama Islam. Kamu kalau lahir di masa jahiliyah kamu sudah dibunuh, dikubur sama ayahmu. Itulah masa jahiliyah. Karena beratnya anak wanita, beratnya tanggung jawab wanita, kalau mereka jadi baik itu saja melelahkan, kalau jadi buruk menjadi rasa malu. Anak wanita itu kalau dia itu baik itu melelahkan dan sudah pasti ngurusi. Kalau jadi jelek ini menjadi aib keluarga, menjadi rasa malu bagi keluarga. Karena itulah wanita di zaman jahiliyah dibunuh hidup-hidup, dikubur Ketika lahir wanita dikubur, ketika lahir wanita dikubur. Kemudian datang syariat Islam melarang dari hal itu. Ini semua sebagai dalil beratnya mendidik anak wanita. Makanya coba jadi canakal, nduk. Jangan jadi anak nakal. Wahai para akhwat, Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran wanita yang baik adalah wanita yang tahu dan menyadari kelemahan mereka. Sehingga mereka nggak mau berjibaku dengan para laki-laki karena mereka berjibaku pun sudah ikhtilat dan pasti kalah. Jadi paham mereka. Seandainya mereka ikut berbaur dengan laki-laki nimba air, sudah ikhtilat, sudah terlumuri dosa ikhtilat pun pasti akan kalah nggak akan kuat melawan para laki-laki. Daripada gitu ya mending nggak usah. Makanya nih wanita yang baik adalah yang tahu kelemahannya, menyadari kelemahannya. Dan bab ini sudah saya bicarakan panjang lebar dalam pelajaran nasihatil nisa tentang seharusnya wanita itu sadar akan kelemahannya. Ini sudah saya bicarakan panjang lebar sampai umat moh moh sampai kapok kapok pembahasan ini di dalam nasihat nisa. Karena apa? Karena banyak wanita itu nggak sadar. Mereka itu lemah, tapi merasa kuat. Semuanya pengen diatur. Semuanya pengen di kata mereka. Maka bagi para suami yang punya istri kayak gitu, semoga bisa mengobati. Suruh dengarkan nasihat nisa. Semoga bisa menjadi obat yang bisa menyadarkan wanita tersebut. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran rela dengan rela untuk mendapatkan pembagian paling akhir dalam urusan dunia itu bagus. Ar-ridho bitakhir fi fi qasamati dunya mangkobah adalah sebuah keutamaan di mana wanita ini rela, ya wes kari-kari gak popo, gak apa-apa belakangan aja, dapat sisa-sisa gak apa-apa. Ya ikhwan, orang-orang yang rakus terhadap dunia itu sudah banyak. Gak perlu kamu itu menjadi para petarung dunia, gak perlu kamu menjadi para pemburu dolar. Mereka sudah banyak. Yang sedikit itu para pemburu akhirat. Jadilah kamu orang-orang yang sedikit tadi. Gak, gak perlu rakus toma ikut nyaplok dunia ini nggak perlu sudah banyak kita akan seneng dengan hal-hal yang langka kan biasanya orang kalau sudah ada motor ah motor itu udah biasa bikin motor yang nggak biasa ada rumah seperti ah itu sudah rumah biasa bikin rumah yang nggak biasa orang itu biasanya lebih seneng dengan hal-hal yang nggak biasa maka kamu harus ridho dengan dunia ini walaupun seandainya kamu mendapatkan paling akhir pun, kebagian paling terakhir pun nggak apa-apa. Sebagaimana wanita Madian ini nerima, nerimo ing pandum. Ini juga sifat berikutnya, sifat yang kedelapan dari sifat mulianya mereka adalah sifat penerima, nerimonan. Untuk saya itu yang nerimo. Dapat sedikit yang nerima. Ini sangat dibutuhkan sekali sifat wanita yang penerima seperti ini. neriman Karena mereka rela untuk mendapatkan bagian walaupun di belakang. Ya, walaupun karena memang mereka nggak mampu untuk di depan, tapi setidaknya mereka bersabar di atas hal itu hari demi hari mendapatkan bagian yang paling belakang, sisa-sisa dari manusia nggak apa-apa. Karena itu kemuliaan kamu kalau dalam pembagian dunia jadilah yang paling terakhir gak apa-apa. Kalau dalam urusan akhirat, dalam pembagian akhirat, nah ini harus di depan. Makanya ketika jamaah harus rela yang paling depan harus berusaha menjadi yang paling depan. Tapi kalau dalam urusan dunia nggak apa-apa yang paling belakang. Lah manusia nggak. Dalam urusan dunia mereka mintanya yang paling depan, dalam urusan akhirat ridho yang paling belakang nggak apa-apa. Maka ini kebalik ya ikhwan. Dalam urusan dunia seharusnya manusia itu ridho. Mendapatkan urutan nomor paling belakang, antrian paling belakang itu ridho. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim id ajsha'ul qaumi ajalu kata seorang penyair. Dan kalau tangan-tangan itu sudah dijulurkan untuk mengambil makanan, Lam akun bi'ajalihim. Aku bukanlah termasuk orang yang paling duluan. Kenapa? It ajsha'ul qawmi ajalu. Karena orang yang paling rakus adalah yang paling dulu. Nah itu kata seorang penyair. Kalau tangan-tangan itu sudah berlomba-lomba untuk mengambil makanan, untuk mengambil dunia ini, aku bukanlah yang paling pertama katanya. Kenapa? Karena yang paling rakus adalah yang paling duluan. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajalihim id ajsya'ul qaumi ajalu maka ini dicontohkan oleh wanita Madian mereka bukanlah orang yang rakus terhadap dunia mereka ridho dengan antrian yang paling akhir ini diambil dari kata-kata Kolata la naski hatta yusdirur mereka ridho dengan pembagian yang paling akhir antrian yang paling belakang dalam urusan dunia Ini yang seharusnya kita contoh ya ikhwan dalam pembagian dunia. Kalau memang itu masih rezekimu dapat dapat, nggak akan nggak dapat nggak. Kalau kamu nggak dapat rezeki berarti mati. Wes konoe. Kalau kamu nggak dapat rezeki berarti ya kalau gitu berarti sudah umurmu habis. Karena orang itu nggak akan mati kalau nggak sampai rezekinya habis. Makanya nggak perlu ngejar dunia ini, nggak perlu sampai jatuh-jatuh. Santai aja, setel kendung. Kalau memang jatahnya dapat ya insya Allah masih dapat kalau nggak dapat berarti ya sudah waktunya mati gitu aja kalau rezeki sudah nggak ada lagi di dunia ini berarti sudah waktunya mati ini ya ikhwan ridho bitakhir takhir fi mati dunia ridho dengan antrian paling akhir dalam pembagian dunia dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang realita kehidupan bahwasannya jafaun nas tidak pedulinya manusia, menjauhnya mereka dari kita, ini bisa jadi menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala datang dengan bantuan dengan bantuan yang tak terduga-duga. Seandainya wanita Madian ini ditolong oleh kaum mereka, tidak akan ditolong oleh Nabi Musa. Paham ya, kawan? Seandainya wanita Madian ini ditolong oleh kaumnya, tidak akan dapat tolong pertolongan Nabi Musa. Maka kadang tidak adanya bantuan dari orang lain, tidak ada uluran tangan dari orang lain, manusia acuh tak acuh dengan keadaan kita, manusia melupakan kita, manusia tidak peduli dengan kondisi kita, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membantu dan menolong kita melalui pintu yang lain, melalui pintu langit, melalui pasukan langit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka jangan pernah berkecil hati ketika orang lain menjauhimu, enggak membantumu, enggak menolongmu. Siapa tahu di balik itu ada pertolongan yang tak disangka-sangka. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran celaan terhadap sifat bukhel sifat syuh, ego, tercelanya sifat bakhil, gak mau berbagi, dan juga sifat menang sendiri, mementingkan diri sendiri, gak peduli dengan orang lain. Ini sifat yang jelek ya, Eva Maka sampean kalau di dalam angkutan umum misalnya, kalau ada orang tua renta yang butuh tempat duduk, sementara sedang gak ada lagi tempat duduk, ya kamu ngalah. Kamu masih kuat kok. Kamu laki-laki yang kuat, masa ada nenek-nenek tua kamu biarkan berdiri, kamu ngalah. Jangan bakhil. Jangan ego. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Ini sifat jelek. Orang hidupnya itu hanya mementingkan kesenangannya. Apa yang membuat dia senang, dia lakukan. Gak peduli itu nanti apa dampaknya kepada orang lain. Jangan seperti itu. Jangan seperti, jangan seperti itu. Atau kamu naik kendaraan kemudian ada wanita hamil yang kesusahan, kesulitan, kamu biarkan berdiri, kasihan. Biarkan dia yang duduk. Ini namanya perhatian dan peduli kepada orang lain. Jangan ego, jangan menang sendiri, jangan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ini jelek. Dalam hidup ini banyak sekali pelajaran berikutnya tentang realita kehidupan juga. Dalam hidup ini banyak sekali orang-orang yang butuh sebagaimana butuhnya wanita Madian. Tapi nggak ada Nabi Musa lagi. Ini adalah peribahasa. Di dunia ini banyak sekali wanita Madian. Tapi sudah nggak ada lagi Nabi Musa. Paham maknanya? Di dunia ini banyak sekali orang yang butuh tapi yang peduli sudah sedih, sudah sedih, sudah sedikit orang yang peduli itu sudah sangat lang, sudah sangat langka di dunia ini banyak sekali wanita Madian, tapi Nabi Musa sudah langka. Mananya yang butuh masih banyak, tapi yang peduli seba sebagaimana pedulinya Nabi Musa sudah langka. Terkhusus saudara-saudara kita di Filastin, ini juga kita merasa sangat iba dan juga sangat kasihan tapi gimana lagi ikhwan kita nggak punya apa-apa nggak punya jerih payah yang bisa kita berikan ya paling cuma doa. Maka jangan lupa untuk tetap mendoakan saudara-saudara kita di Filastin. Mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini kamu makan yang paling sengsara di sini loh adalah yang paling enak di sana. Yang paling sengsara di sini adalah yang paling enak di sana. Maka seperti ini juga sebagai pelajaran agar kita lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir dari ayat ini, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya keadaanmu itu ternyata masih ada yang lain yang lebih menderita. Jadi jangan merasa paling menderita. Masih banyak yang lain yang lebih menderi, menderita dari kamu. Maka syukurilah. Kalau kamu tidak seperti kondisi wanita Madian, maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala masih memberimu nikmat. Dan juga ayat ini sebagai motivasi. Motivasi bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam kesulitan. Sebagaimana wanita Madian di saat mungkin kawan-kawanmu yang lain, kawan-kawan seusiamu mereka hari-hari seperti ini bisa beli baju, bisa beli makanan, bisa beli semua yang mereka inginkan. Kamu kalau nggak pas nggak bisa, bersyukurlah karena kamu mungkin seperti wanita Madian. Di saat wanita-wanita yang lain mereka tidur nyenyak siang-siang bersama keluarganya, ini ada wanita yang panas-panas malah gembala kambing. Paham ya, Ikhwan? Jadi mungkin saudari-saudari kita dari kalangan para wanita mungkin nggak seberuntung saudari-saudarinya yang lain yang hari-hari gini mungkin lagi asik-asiknya belanja baju, belanja kurma, belanja jajan, makan makanan enak. Gak apa-apa, itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang mungkin tidak mendapatkan pembagian seperti itu, bersyukurlah. Wanita Madian di saat wanita-wanita seusianya di bawah naungan rumah yang teduh bersama dengan keluarga mereka, dicukupi oleh ayah-ayahnya. Mereka berdua harus keluar panas-panas bawa kambing. Tapi nggak apa-apa. Maka ayat ini adalah sebagai pelajaran tentang wanita yang lemah yang dikuatkan oleh keadaan. Wanita lemah yang dikuatkan oleh keadaan kakakmu juga seperti itu kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kamu berada dalam posisi sulit seperti ini bersyukurlah kamu akan dikuatkan oleh keadaan ternyata yang menjadikan pundak kita itu kuat adalah dengan sering mengangkat beban yang berat pundak kita akan menjadi kuat ketika kita sering mengangkat beban yang berat kalau nggak pernah mengangkat beban berat ya lemah pundak ini tapi kalau sering tiap hari Mengangkat beban yang kuat, mengangkat beban yang berat, dengan itulah pundak akan menjadi kuat. Ini pelajaran hidup ya ikhwan. Maka semoga bisa memotivasi kita semua Juga pelajaran tentang keutamaan untuk mendidik anak-anak wanita sehingga menjadi anak-anak wanita yang handal. Ini seorang yang tua, ayah yang tua ini dahulunya telah mendidik anaknya di atas kebaikan sehingga ia akan mendapatkan hasil yang manis. Seorang ayah, seorang ibu yang membesarkan anaknya di atas pendidikan yang benar, dia akan mengambil hasil manisnya. Itu pelajarannya anna man ahsana fi tarbiyati auladihi wa banati dzaqa husnaha wa dzaqa halawataha mendapatkan manfaat supaya mereka bisa merawat dan mengkhidmah melayani kita di masa tua tapi kalau kamu di masa muda nggak mendidik anakmu nanti kamu tua kamu sengsara anak-anakmu pada pergi semua nggak ada yang peduli sama kamu tapi kalau kamu didik mereka selagi kamu masih muda, kamu didik sejak kecil, ketika kamu tua kamu akan diurusi, ketika kamu sakit kamu akan dirawat, ketika kamu butuh kamu akan dicukupi. Itulah manfaatnya memiliki anak yang dididik dengan baik. Maka didiklah anak-anak kita ya ikhwan. Didiklah anak-anak kita, didiklah anak-anakmu. Niscaya engkau akan merasakan memanen hasil yang manis. Itu beberapa pelajaran dari ayat Walamma warada ma'a Madyana wajada alai ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Dan sudah berapa sifat dari sifat wanita madian Berapa, Jan? Berapa, Man? Sudah delapan sifat dari sifat wanita Madian dulu dalam khutbah Id hanya saya sebutkan satu yaitu sifat malu. Ternyata ketika kita telusuri ayat-ayatnya muncul semua sifat-sifat terpuji dari mereka.